La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Tidak ada kata yang pantas kita persembahkan di hadapan Allah Rabbuna Rabbul Alamin melainkan puji-pujian yang setinggi-tingginya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih puji-pujian yang sebesar-besarnya tercurahkan hanya kepadanya Jalla wa'ala dan syukur kita dengan setinggi-tinggi syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sehingga pada pagi yang cerah ini pada hari yang berbahagia ini hari Aidul Muslimin merupakan hari raya kaum muslimun yang pada hari ini kita semua kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, wahai hamba-hamba Allah, dengan semata keutamaan dan rahmat dari Allah, berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian wahai hamba-hambaku. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kebahagiaan kalian itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, kita semua kaum muslimin wal muslimat di berbagai penjuru dunia sedang berbahagia. Sedang berbahagia dengan balasan dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita bersusah payah, setelah kita mencurahkan juhud dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah di bulan suci yang mubarakah dengan puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, tilawatul Quran, bermajelis ilmu, bersedekah dan berbagai amalan-amalan kebaikan yang lainnya maka sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada hamba-hambanya tersebut dengan kebahagiaan di hari yang mubarakah ini di hari Id kaum muslimun barakallahu fikum dan ini ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa ini adalah merupakan bagian terkecil dari kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala tabungkan di hari kiamat kelak kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala pendamkan, kita akan jumpai kebahagiaan itu dan kita akan raihnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat kelak. Kebahagiaan yang hakiki ya barakallahu fikum. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan dalam hadis yang mulia dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadithul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, lis farhatan idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi Kata Allah taala, orang-orang yang berpuasa baik di bulan suci Ramadan atau di luar dari bulan suci dari puasa-puasa sunnah maka baginya dua kebahagiaan dua keberuntungan dua kemenangan disegerakan Allah dan termasuk pada hari ini kita berkumpul dalam kebahagiaan Allah Jalla wa'ala. Yaitu ketika kita berbuka, ketika hamba-hamba Allah yang berpuasa berbuka. Dan di hari ini kita sedang berbuka barakallahu fikum setelah kita bersungguh-sungguh dan berupaya mencurahkan segala semangat kita dalam beribadah kepada Allah maka pantas Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan kita kebahagiaan pada hari ini barakallahu fikum dan ketahuilah kebahagiaan yang hakikiah kebahagiaan di yaumul kiamat ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghadap kepada Allah dengan membawa puasa kita membawa kiamul lail kita membawa tilawatul quran kita membawa sedekah kita dan membawa seluruh amalan-amalan ibadah kita di hadapan Allah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada kita barakallahu fikum. Di hari yang hari seluruh manusia merasa takut dan merasa khawatir dia akan binasa karena mengingat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kedoliman-kedolimannya begitu banyak. Maka tidak ada lain yang menebus semua itu ma'asyiral muslimin wal muslimat adalah amalan-amalan soleh kita adalah amalan-amalan ibadah kita di dunia. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap kita semua di yaumul qiyamah, Allah taala menerbangkan suhu kita, catatan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika 'alaika al-yawma hasibah." Wahai hambaku, Bacalah catatan amalanmu. Engkaulah yang menghisap dirimu sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha." Dalam catatan amalan itu, tidak ada yang tersisa, yang besar ataupun yang terkecilnya, semua tertulis dan tercatat dan Allah pampangkan di hadapan kita barakallahu fikum. Seketika itu kita akan merasa hancur dan binasa karena mengingat dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak. Maka tentunya kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala setelah kita berjuhud, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan yang mubarakah tersebut, bulan suci Ramadan, semoga kita keluar darinya mendapatkan pengampunan dari Allah sehingga kita menerima catatan amalan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Biyaminik dengan tangan kanan kita. Lalu kita menggenggam suhu kita dan kita meninggikan suara kita menghadap kepada Allah dengan membaca ha'umukra'u kitabiyah. Inni donantu anni mulakin hisabiyah. Fahuwa fi aisyati radiyah. Fi jannatin aliyah. Kutubu adaniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Wahai seluruh manusia, inilah catatan amalanku yang aku yakin ketika di dunia pasti akan menerima catatan amalan ini dan hari ini Allah membuktikannya. Kita menerima catatan itu melalui tangan kanan kita. bahwa fi 'ishatir maka hamba tersebut dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah di surga yang tinggi barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kata Allah di hari kiamat kelak dengan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengarkan oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam kolbu-kolbu mereka. Akan kenikmatannya yang kekal abadi selama-lamanya barakallahu fikum. Dijanjikan oleh Allah taala untuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian Allah taala menyatakan fasma'u fakra'u in syi'tum. Qaulahu jalla wa ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah, apa yang ditabungkan oleh Allah darinya, untuknya, kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Dengan sebab amalan-amalan mereka. Dengan sebab kebaikan-kebaikan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyur muslimin. Dalam ayat yang telah saya bacakan dalam suratul Haqqah. Bahwa hamba-hamba Allah yang menerima menerima catatan suhufnya dari tangan kanannya. Fi isyatin radiyah, fi jannatin aliyah, kutubu daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayamil khaliyah. Dalam surga yang ditinggikan. Dari buah-buahan yang dia petik darinya. Sesuka hatinya. Kemudian Allah katakan, Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Dengan sebab hari-hari amalan-amalan kalian di dunia yang telah berlalu yang Allah jadikan sebagai tabungan bagi kalian. Maka di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala wujudkan Imam Mujahid rahimahullah taala menyatakan dalam menafsirkan ayat ini dalam surah As-Sajdah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah yang dimaksud adalah dengan sebab puasa-puasa yang kalian tegakkan di dunia. Kalian tinggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat karena Allah. Maka pantaslah Allah membalas dengan surga yang tinggi, dengan kenikmatan yang kekal abadi yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga ini, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak kita barakallahu fikum. Karena itu ma'asyar muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Maka orang-orang yang berpuasa mendapatkan dua kenikmatan. Dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia yang diserahkan oleh Allah. Dan kebahagiaan di hari akhirat kelak ketika dia berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ma'asyar muslimin. Bahwa amalan puasa ini memiliki keistimewaan yang khusus di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadithul kursi Bahwa seluruh amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sepuluh kali lipat. Tujuh ratus kali lipat. Berkali-kali lipat. Tetapi khusus amalan puasa. Allah Ta'ala menyatakan. Wa fa'innahu li wa ana ajzi bih. Amalan puasa itu khusus untukku dan aku mengistimewakannya kepada pemiliknya khusus barakallahu fikum dijelaskan oleh sebagian para ulama kita bahwa amalan puasa itu akan tersimpan di sisi Allah sebagai tabungan dan tidak akan digugurkan dengan kedoliman-kedoliman dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya dia dapat dikisos dan terkurang timbangan beratnya di mizan karena sebab kedoliman dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi amalan puasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan yang tidak terhitung. Oleh karena itu, marilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung dan meraih hadiah balasan dari Allah Ta'ala. Dari amalan-amalan yang kita lakukan di Syahrul Ramadan, di bulan puasa yang telah berlalu. Semoga kita termasuk dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan walillahi utaqau minan nar wa dzalika fi kulli lailatin Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terbebaskan dari siksaan api neraka. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Allah memiliki kelompok-kelompok dari hamba-hamba Allah yang terbebaskan dari siksaan api neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya barakallahu fikum. Dan kita berlindung kepada Allah dari hamba-hamba Allah yang masih bergelimang di dalam dosa, yang masih ternina bobokan dengan dunia ini. Dia belum bertobat kepada Allah. Dia belum menyesal kepada Allah sehingga dia memasuki Ramadan dan keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah naudzubillah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya raghiba an fumbri'in dakhala alaihi ramadan thumma sakala minhu falam yughfar lahu celaka dan celaka atas seseorang yang memasuki bulan Ramadan, lalu dia keluar darinya dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah barakallahu fikum. Semoga Allah tidak menggolongkan kita dari hamba-hamba yang tidak mendapatkan ampunan sehingga dia mu'ad bin nar, terancam dengan neraka Allah. Dia terancam dengan kesengsaraan di dunia terlebih-lebih di yaumul kiamah. Maka yang terakhir ma'asyirul muslimin. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, di yaumul idil muslimin, pada hari idnya kaum muslimin, pada tahun 1443 Hijriah atau pada bulan Mei 2022 Masehiyah sebagai penutup dari khutbah yang berbahagia ini saya nasihatkan khususnya kepada kaum wanita kepada kaum muslimat, mukminat dan kepada kita semua. Menjadilah kalian wanita-wanita yang solehat, qaditat, taibat, saihat. Menjadi wanita-wanita yang soleh, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian taat kepada suami-suaminya. Jadilah kalian wanita-wanita yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim sebagai wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga untuk suami-suami kalian di dunia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan mensifati wanita-wanita bidadari di surga satu turf lam yatamithunna insum qablahum wala jan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari qasiratut turf Mereka menundukkan pandangannya. Mereka tersipu malu di hadapan suaminya karena ketaatannya. Karena penghormatan dan pemuliaan terhadap suaminya di surga. Dia tertunduk wanita-wanita seperti yang diberitakan oleh Allah di dalam surga. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam hadis terkait dengan wanita surga. Kata beliau, sebagaimana dalam Sahih Al Bukhari rahimahullah, "Lau annam imrata imra'atan min ahli jannah ittola'at ila ahli dunia la'adaat ma bainahuma wala mala'at surihan wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa fiha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau pen, wanita penduduk surga diturunkan di bumi ini kata Allah diturunkan di bumi ini afwan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dunia ini diterangi oleh cahayanya seluruhnya. Seluruh bumi ini. Menjadi terang dengan cahaya bidadari tersebut. Dan dia memancarkan, menyemburkan bau yang harum. Yang dicium oleh seluruh penduduk bumi ini. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khimar, khimar jilbab di atas kepala wanita penduduk surga wanita bidadari. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Barakallahu fikum. Ini merupakan motivasi bagi kita semua. Dan secara khusus bagi ummahat, muslimat, mukminat untuk menjadi dan mencontoh wanita-wanita surga, bidadari-bidadari di surga yang disifati oleh Allah taala dan disifati oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua kaum mukminun, muslimun untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dengan mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah dan mengharap bidadari-bidadari di surga, wanita-wanita di surga. Itulah kenikmatan yang hakikiyah ma'asyarul muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan kepada kita sehingga kita meninggalkan dunia ini menghadap kepada Allah dalam keadaan kita husnul khatimah. Ditutup dengan amalan-amalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lismil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat.